Maka belum mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kalau kamu mendapati era itu, engkau menetapi jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka. Tetap bergabung dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah, patuh dan mentaati para penguasa di masa itu. Baru ketika tidak ada lagi penguasa muslimin, tidak ada lagi jamaah muslimin dipimpin seorang penguasa, ketika itu tinggalkan semua firqah-firqah tadi. Uzlah secara menyeluruh, secara total, pergi jauh ke tempat-tempat terpencil, membawa membawa lari agama dari fitnah meskipun engkau menggigit akar pohon sampai kamu mati dalam kondisi kamu masih menggigit akar pohon kita teruskan hadis yang belum selesai kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa akhrajahu aidha Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini pula من طريق يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال ini jalur yang lain selain yang di atas dalam sahih muslim Qala belum mengatakan qala Hudzaifah ibn al-Yaman berkata Hudzaifah ibn al-Yaman semoga Allah meridainya qultu ya Rasulullah saya berkata ya Rasulullah inna kunna bisyarrin kita dahulu dalam kejelekan keburukan masa jahiliyah Allah bi khairin fanahnu fi lalu Allah Jalla wa ala mendatangkan kebaikan yang kita sekarang ada padanya Islam di zaman Rasulullah SAW pertanyaan fahal min warai hadzal khairi syarrun apakah di balik di belakang kebaikan ini ada lagi keburukan, kejelekan? Qala na'am. Belum mengatakan ada. Kultu saya bertanya lagi, hal wara'a dzalika syarri khairun? Apakah di belakang kejelekan tadi ada kebaikan lagi? Qala na'am. Beliau mengatakan ada. Kultu saya bertanya lagi, fahal wara'a ke khairi syarr? Apakah di balik kebaikan tadi ada kejelekan yang berikutnya? Qala na'am. Beliau mengatakan iya, ada. Kultu saya tanyakan kaifa Bagaimana itu? Bagaimana kejelekannya itu? Qal belum mengatakan ya yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Yakni akan ada sepeninggalku nanti para imam-imam, para penguasa-penguasa tidak berpetunjuk dengan petunjukku, tidak bersunnah dengan sunnahku Penguasa yang demikian keadaannya menggambarkan penguasa yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya. Pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Qal wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulbu syayatin fi jismani insin dan akan tampil di tengah-tengah penguasa-penguasa tadi rijal beberapa sosok penguasa qulubuhum qulubus syayatin hati mereka hati setan fi jismani insin dalam bentuk badan manusia menggambarkan penguasa yang sangat kejam penguasa yang sangat sadis zalim fasik lalim kayak setan tambah lagi undang-undangnya bukan sunnah rasul rusak dalam dua hal rusak undang-undangnya rusak penguasanya kalau kultu saya katakan kata Hudzaifah kaifa asna'u ya Rasulullah in adraku dhalik apa bagaimana yang harus saya lakukan ya Rasulullah kalau aku mendapati masa itu kalau belum mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir kamu tetap mendengar, mentaati, mematuhi amirmu, penguasamu. Wa in dhuriba dhahruk, meskipun punggung kamu dipukul. Wa ukhidha maluk, harta kamu diambil dirampas. Fasma' wa Dengarkan penguasa kamu, taati patuhi penguasa kamu. Titik. Hadis ini barakallahu fikum yang menegaskan dengan lebih tegas lagi bahwa yang dimaukan dengan al-jamaah pada beberapa hadis ini adalah penguasa kaum muslimin yang memimpin sebuah bangsa, sebuah negara yang di dalamnya ada kaum muslimin padanya. Luzumul jamaah menetapi jamaah dengan makna kamu dengarkan penguasa kamu, kamu taati penguasa kamu, kamu patuhi penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf, kamu jangan memberontaknya, jangan berpisah daripadanya ila akhiri pembahasan tentang masalah waliul amr. Titik. Ini beberapa hadis yang kita sebutkan pada bab ini. Sekarang kita ulas, kita jabarkan lebih luas pada fihi masail. Bismillahirrahmanirrahim fi masail pada bab ini ada sejumlah permasalahan. Al-ula yang pertama al-amru biluzumil jamaah. Perintah untuk menetapi al-jamaah. Perintah ini diambil yang pertama dari hadis ini alaikum bil jamaah. Alaikum isim fi'il amr mengandung mana ilzamu al-jamaah tetapilah oleh kalian al-jamaah juga dari hadis yang sama dalam lafaz fal yalzamil jamaah barang siapa menghendaki tengah-tengah surga hendaklah dia menetapi al-jamaah fal lam di sini lamul amr lam perintah masuk pada fi'il mudhari ai ilzamil jamaah hendalah engkau menetapi al jamaah di antara yang menguatkan perintah ini adalah yang pertama luzumul jamaah itu min asbabi duhul jannah sebab masuk ke dalam surga yang kedua luzumul jamaah ini asbabul ibtiad min syaitan tapi al-jamaah ini termasuk upaya menjauh dari setan. Yang ketiga yang dibahas pada hadis yang terakhir yang, yang kita baca, luzumul jama'ati min asbabin najati minal fitan. Menetapi al-jamaah itu sebab orang selamat dari fitnah, fitnah, terutama fitnah syubhat terutama syubhatnya kaum pemberontak kaum khawarij selamat dari fitnah radikalisme terorisme selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang semacam ini selamat dari fitnah fitnah syubhat yang semuanya anti pemerintah saya lebih menguatkan barakallahu fikum juga uh, sikap yang diambil ketika mendapati penguasa-penguasa yang kejam, penguasa-penguasa yang zalim yang fasik, berhati setan, penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Di masa itu tetap diperintahkan untuk luzumul jamaah menetapi al-jamaah dengan makna kamu dengarkan penguasa kamu, kamu taati penguasa kamu, kamu patuhi penguasa kamu dalam perkara yang mubah atau syar'i bukan dalam perkara yang haram meskipun harta kamu dirampas meskipun punggung kamu dicambuk dengarkan dan taati kata-kata isma wati sama dengan ilzamil jamaah tetapi jamaah yang ada itu ini penegasan bahwasanya menetapi al jamaah itu makmurun bihi diperintahkan wajib dan ini sudah masuk dalam prinsip salaf prinsip sunnah yang mengamalkan prinsip ini dikatakan sunni salafi yang tidak mengamalkan prinsip ini dikatakan khariji minal khawarij termasuk yang terpapar khawarij yang terkena pemahaman-pemahamannya menyimpang Allahul musta'an. Nah, dikarenakan e, lawan dari prinsip ini adalah penyimpangan-penyimpangan. Hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan afdoliyah, bukan kebolehan, bukan wawasan. Harus wajib menetapi al-jamaah. Juga sebagai penambahan, luzumul jamaah ini juga diperintahkan dalam Al-Quranul Karim ayat yang memerintahkan untuk luzumul jamaah. Ayat yang sering kita baca. Kita sampaikan. Di Ali Imran 103. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an kamu bersatu padu di atasnya dan jangan berpecah belah. Di antara sebagian salaf menafsirkan hablullah tali Allah dengan al-jamaah. Disebutkan asar dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya beliau mengatakan hablullah al-jamaah. Tali Allah ialah al-jamaah barakallahu fikum juga belum mengatakan dalam riwayat yang lain alaikum jami'an bitta'ati wal jamaah fa innaha hablullah alladhi amara bihi belum pernah berkhutbah di hadapan uh, kaum muslimin di, di antara isi khutbahnya adalah wajib atas kamu semuanya untuk mentaati penguasa kalian berjamaah dengan penguasa kalian menetapi jamaah kalian sebab al-jamaah itu tali Allah yang Allah perintahkan dengannya ini satu penafsiran salaf tentang al-jamaah juga dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya Beliau menafsirkan ayat ini di wajah jamaah. Beliau menasihati seseorang tabi'i yang bernama Simak Ibnul Walid Al-Hanafi. Dia mengatakan ya Allah ya Hanafi al-jamaah al-jamaah innama halakatil umamul khaliyatu bitafarruqiha. Wahai Hanafi, ini Simak Al-Hanafi al-jamaah al-jamaah ini lakum menetapi al-jamaah menetapi al-jamaah sebab umat-umat yang telah lalu itu binasa dikarenakan berpecah belah dari jamaah apa kamu nggak mendengar Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dibawakan ayat ini Ibnu Abbas juga menafsirkan hablullah dengan al-jamaah Taib. Tali Allah ya ikhwan ditafsirkan dengan banyak penafsiran dan semuanya makna yang sama. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam buku Minhajus Sunnah karya beliau. Beliau mengatakan waqad fussira habluhu bi kitabihi wa bi dinihi wa bil islami wa bil ikhlasi wa bi amrihi wa bi ahdihi wa fi ta'atihi wa fil jamaah. Tali Allah ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Dengan agama Allah, dengan Islam, dengan keikhlasan, perintah Allah, janji Allah, ketaatan kepada Allah dan juga ditafsirkan dengan al-jamaah. Belum mengatakan wa hadhihi kulluha manqulatun anis sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa kulluha sahihah. Semua tafsir di atas mangkul dinukil dari para sahabat, tabi'in dan semuanya tafsir yang sahih. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berislam. Islam itu merupakan janji Allah, perintah Allah, ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh dengan Islam dan bersatu padu di dalamnya itu dengan cara berjamaah agama Allah agama Islam hakikatnya adalah tauhid dan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala dikumpulkan menjadi satu dan semuanya adalah makna yang sahih sehingga dengan tafsir ini ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu dimaknakan dengan hendaklah kalian berpegang teguh dengan al-jamaah dalam kondisi kamu bersatu padu dengan jamaah ini dan jangan berpecah belah dipahami ya perintah untuk menetapi jamaah perintah untuk berpegang dengan jamaah dan yang dimaukan dengan jamaah di sini adalah penguasa muslim dan masyarakatnya diperintah untuk bersama dengan pemerintah, bersama dengan waliul amr, bersama dengan muslimin pada umumnya, masyarakat pada umumnya di sebuah bangsa, di sebuah negara dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW, dalam ketaatan pada penguasa dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Bersama dengan mereka. Jangan memberontak mereka, jangan berpisah dengan mereka, jangan ada gerakan separatisme, Jangan ada gerakan terorisme, radikalisme, anti pemerintah. Tidak boleh dikitan dalam Islam. Dengarkan, taati, patuhi penguasa kalian. Bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Dengan penguasa yang sama. Dan diperintahkan bersatu padu dengan jamaah ini. Dan larangan berpecah belah dari jamaah ini. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Sehingga perintah untuk luzumul jamaah ada dalam Quran juga ada dalam hadis. Ingat wajib bukan sunnah. Dan cukup banyak maknanya. Dan dalam maknanya adalah menetapi penguasa kita yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Terutama di masa-masa fitnah, di masa-masa banyaknya fitnah syubuhat dan syahwat terutama masa-masa dai dai penyeru kepada jahanam. Wadah insya Allah ya. Wadah. Faedah penting yang kita ambil adalah Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW memerintahkan salafiyin ahlu sunnah berbil khusus muslim secara umum untuk menjadi warga negara yang patuh taat kepada penguasanya support dengan pemerintah bersinergi dengan pemerintah dalam perkara mubah atau perkara ma'ruf bukan anti pemerintah Dipahami? Qadim. Dipahami? Mafhum. Asaniyatu yang kedua. At-tahdziru minal furqah. Ada peringatan keras, warning keras dari perpecahan-perpecahan. Diambil dari hadis Ibnu Umar yang 18. Rasul mengatakan wa iyyakum wal furqah hati-hati kamu dari perpecahan-perpecahan iyakum itu uslubut tahdir peringatan keras dari yang namanya perpecahan-perpecahan al-furqa yukhanafitina azakumullah ada dua gambaran semua dilarang yang pertama ialah al iftiraku fiddin. berpecah belah pada prinsip agama hadza sunni هذا حزبي هذا سني هذا شيعي هذا خارجي هذا جهمي هذا معتزلي لا يجوز di kalangan prinsip agama satu akidah Islam cuma satu manhaj Islam cuma satu semua dimaktub termaktub dalam kitabullah bimbingan sunnah dengan pemahaman para salaf Quran Sunnah dengan pemahaman para salaf hanya satu. Tidak boleh ada kelompok-kelompok yang lainnya menyimpang dari ini. Semua umat Islam diwajibkan untuk kembali berislam dengan prinsip ini. Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para salaf. Yang sudah kita bahas sebelumnya ya kawan barakallahu Berpisah dari ini namanya iftirak, membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Iftirakun fidin adalah ya punya haram. Yang kedua adalah al-furqah dimaknakan dengan mufarakatul jamaah. Berpisah dari al-jamaah, gerakan separatisme. Gerakan memisahkan diri dari penguasa dan rakyatnya. Itu kenapa larangan ini disebutkan setelah perintah berjamaah. Alaikum bil jamaah. Dan wa iyyakum wal furqah perintah untuk menetapi jamaah penguasa dan masyarakatnya dan larangan berpecah belah sehingga al-furqah dimanakan dengan mufarakatul jamaah gerakan-gerakan separatisme memisahkan diri dari pemerintah dari sebuah negara dari sebuah bangsa gerakan-gerakan terorisme anti pemerintah ini semuanya mufarakatul jamaah dikecam dalam Islam kum hati-hati kalian dan banyak uh, eh, adilah yang lain yang mengecam seperti ini yang yang dari tapasi alim 103 jika Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu jangan berpecah belah dua-duanya tidak boleh dua-duanya ditahdi dalam Islam jangan ada perpecahan pada prinsip agama cuma satu prinsip itu tidak boleh ada firqah firqah yang menyimpang yang kedua, jangan berpisah dengan penguasa kalian, dengan pemerintah kalian, dengan bangsa kamu dan negara kamu. Jangan ada gerakan separatisme, jangan ada gerakan terorisme, radikalisme anti pemerintah di sini. Islam mengecam semuanya itu. <clears throat> Dan di antara tahdirnya adalah al-furqa perpecahan itu disukai oleh setan. Nah, disukai oleh setan bersama dengan setan yang disebutkan Hazir. Asalisa yang ketiga, tafsirul jamaah. Tafsir kata-kata al-jamaah. Disebutkan oleh para ulama, penafsiran yang paling utama, yang paling pertama tentang makna al-jamaah ialah ialah penguasa kaum muslimin dan rakyatnya. Barakallahu fikum. Ini cukup banyak Eh, keterangan para ulama yang menjelaskan tentang bab ini. Saya bacakan di antaranya ucapan Al-Kirmani rahimahullah dalam Syarah Bukhari. Belum mengatakan wa qawluhu. Oh, sebenarnya ikhwan, bukan bukan. Ini ucapannya Syekh Abdul Salam Barjas, afwan, saya salah menukil. Ucapannya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah dalam risalahnya luzumu jama'atil muslimin wa imamihim belum mengatakan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sabda rasul sallallahu pada hadis talzamu jama'atil muslimina wa imamahum al murad al jama'ah alladzina yantazimuhum imamun zahir lahum syaukatun wa qudratun ala siyasatin nas yang dimaukan dengan hadis ini adalah jamaah yang disusun, yang dihimpun, yang, di, yang, yang dikumpulkan oleh seorang penguasa yang zahir, bukan yang tersembunyi, bukan yang fiktif, imam yang zahir yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan untuk mengurusi manusia, yakni penguasa dan pemerintah dengan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan dalam surah Sahih Bukhari fihi hujjatun li jama'atil fuqaha fi wujubi luzumi jama'atil muslimin wa tarkil khuruj ala imatil jauh pada hati ada hujjah bagi para fuqaha tentang wajibnya menetapi jamaah kaum muslimin dan larangan memberontak penguasa-penguasa yang zalim. Yang ada kata jamaah dimaknakan dengan dengan penguasa muslim meskipun dia zalim, meskipun dia berhati setan, meskipun tidak menggunakan undang-undang Islam, tapi mereka dikatakan muslim. Itu namanya al-jamaah. Al-jamaah. Barakallahu fikum. Taib. Juga ucapannya Tabari rahimahullah. At-Tabari mengatakan wafil hadis. Pada hadis ini ada faedah annahu mata lam yakun linnasi imamun faftaraqan nasu ahzaba fala yattabi'u ahadan fil furqah wa ya'tazilu al-jami' in sata'a dhalika khasyatan min al-wuqu'i fi syarr manakala umat manusia masyarakat ini tidak punya imam, tidak punya pemimpin, tidak punya jamaah maka eh, lalu kemudian masyarakat berkelompok, berhizib-hizib, bergolongan-golongan. Jangan mengikuti seorang pun dalam firqah tadi. Dia meninggalkan semua pihak, menjauh tempat yang terpencil, kalau dia eh, punya kemampuan, karena khawatir jatuh dalam fitnah dan eh, kejelekan dan, dan kejahatan. Ini sejumlah kalam aima dan masih banyak lagi yang lain. Intinya adalah makna pertama yang mereka sebutkan tentang al-jamaah ialah penguasa muslim di sebuah bangsa, negara yang memimpin masyarakatnya di situ. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Apalagi ketika ada satu era, satu masa di mana kaum muslimin dipimpin oleh penguasa muslim, penguasa tunggal yang memimpin dunia ini namanya Imamul A'zam Al-Khalifatul A'zam maka min babi aula lebih-lebih lagi itu yang dimaukan dengan al-jamaah dan akan ada nanti insyaallah taala era itu di zaman sekarang ini masing-masing bangsa masing-masing negara ketika di bangsa itu di negara itu penguasanya muslim kebanyakan penghuni dalam muslimin maka itulah bangsa yang dikatakan jamaatul muslimin Penguasanya namanya imamul jamaah. Penguasa muslimin di sebuah bangsa, di sebuah negara. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Lanjut. Walhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah negara kita masuk dalam kategori hadis ini. Alhamdulillah penguasa eh, kita yang baru seorang muslim. Muslim bukan? Yakin? Namanya siapa? Oh, yang bagus dong. Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Dan kebanyakan penghuninya muslimin. Sehingga untuk negara kita dikatakan jamaatul muslimin wa imamuhum. Di masa-masa fitnah banyak syahwat, banyak syubhat, banyak dai-dai menuju yang mengajak orang pada neraka jahanam yang diwajibkan adalah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu tetapi penguasa-penguasa muslim dan jamaah mereka. Dengan makna kamu dengarkan, kamu patuhi penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang uh, mubah, bukan dalam perkara yang mungkar bersama dengan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka, support apa yang mereka lakukan dalam perkara yang baik, sinergi dengan mereka dalam perkara yang ma'ruf. Jangan ada gerakan separatisme, jangan ada gerakan terorisme, radikalisme yang menentang pemerintah, yang anti pemerintah. Ini pemahaman kaum khawarij merupakan furqah, perpecahan pada agama yang dikecam dalam Islam, merupakan mufarakah tindakan berpisah dari jamaah yang dikecam dalam Islam iyyakum wal furqah makna yang lain yang diterangkan tadi tadi sore ada dimanakan dengan para ulama ulama rabbaniyin dimanakan dengan ijma ulama dan juga dimanakan dengan al-haq semuanya sama al-haq di masa-masa fitnah ketika anda bersama dengan penguasa kalian dalam perkara ma'ruf barakallahu fikum dipahami insyaallah ya Hada huwa. Sehingga menetapi jamaah di masa fitnah maknanya menetapi penguasa kita terutama di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Anda akan selamat dari fitnah Khawarij. Selamat dari fitnah kaum takfirisme, kaum terorisme, radikalisme, separatisme. Selamat. Anda akan selamat dari kaum pemberontak penguasa, kaum harokin hizbiyin anti pemerintah dan anda di atas sunnah dengan cara itu Barakallahu fikum selamat ya ikhwan meskipun perjuangannya berat dikarenakan era sekarang adalah era-era menghendaki perubahan perubahan dengan makna anti pemerintah maka prinsip antum ini prinsip yang e, secara realnya e, selaras dengan pemerintah tetapi banyak masyarakat muslimin yang menentang prinsip ini. Itu biasa ujian e, dalam beragama akan kelihatan mana yang sunni salafi di atas sunnah, mana yang hizbi haraki di atas pemahaman kaum khawarij. Allahul musta'an. Lanjut yang keempat. Ar-rabi'atu yang keempat. Fadlu man lazimal jamaah. Fadilahnya orang yang menetapi al-jamaah. Yang pertama diterangkan tadi ya, yang pertama adalah termasuk sabab masuk surga. Sabab mendapatkan bahbuhatal jannah, tengah-tengahnya surga, tempat yang paling utama yang paling paling afdal dalam di surga nanti barakallahu fikum. Yang kedua. Hmm. Apa tadi yang kedua ya, Siapa masuk surga? Siapa mendapatkan tempat yang indah di surga nanti? Yang ketiga, Hah? Iya. asbabun ibtiad bin syaitan. Sebab untuk menjauh dari setan. Saya mengatakan setan itu bersama dengan satu orang dan dia bersama dengan dua lebih jauh lagi. Baik. Ketika Anda meratapi jamaah bersatu dengan jamaah tadi dan perkara ma'ruf, Anda menjauh dari setan. Setan tidak bakal mendekat dari Anda. Itu ada sedikit faedah eh, dan ditambahkan dalam hadis yang kedua, asmin asbabin najati minal fitan termasuk sabab selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. wallahi insyaallah ya. Hadha huwa. Ini diantara fadilah luzumul jamaah. Yang lain sudah disebutkan keutamaan yang bisa disebutkan langsung eh, menyatukan kaum muslimin, menyatukan kalimat muslimin, menyatukan semua umat Islam, disatukan di satu bangsa, satu penguasa, satu masyarakat. Dan itu merupakan hal yang sangat penting, sangat urgent dalam bimbingan Islam, persatuan umat Islam di penguasa yang sama, di bangsa yang sama, di masyarakat yang sama dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara yang mungkar. E, yang lainnya lagi adalah menepis. Ya, menepis dan menghilangkan semua perpecahan, perselisihan, menepis berbagai macam kerusakan-kerusakan yang dimunculkan dari perpecahan-perpecahan di atas. Barakallahu fikum. Sehingga besar pahalanya. Yang paling inti adalah mendapatkan surga. Baik. al khamisah yang kelima khatarus syudzudzi 'anil jamaah bahaya menyimpang dari al-jamaah syudud itu nyempal semuanya ke arah depan dia nyempal sendiri ke arah samping kanan samping kiri syudud apa marah bahayanya bahayanya adalah diterkam setan dimakan oleh setan itu bahasanya ya bersama dengan setan itu yang disebut dalam hadis طيب فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد setan itu bersama dengan satu orang yang nyempal dan dia lebih jauh dari dua orang ya ketika anda syudud janggal menyendiri menyempal menyimpang dari al-jamaah dari penguasa dari masyarakat anda nyempal dengan paham anda paham khawarij paham terorisme, radikalisme, takfirisme, ila akhirnya atau menyempal secara fisik dari bangsa Anda, dari negara Anda, dari penguasa Anda masuk dalam gerakan separatisme. Menyempal Anda bersama dengan setan. Kalau bersama dengan setan itu mengisyaratkan dia akan menyimpang, dia akan binasa, dia akan kondisi yang mengerikan ya, kawan, dunia akhirat. Jika akan setan teman dia dan dia bersama dengan setan Allahul musta'an itu bahayanya eh, al jamaah bahaya menyimpang dari al jamaah ya. yang lainnya lagi yang bisa disebutkan adalah tindakan ini memecah belah kaum muslimin tindakan ini merusak persatuan kaum muslimin merusak kebersamaan kaum muslimin untuk dikecam dalam Islam ya tindakan ini memecah mereka semua ya dan yang kedua yang, berikutnya tindakan penyimpangan dari bimbingan yang benar, penyimpangan dari bimbingan yang yang, yang syar'i. Barakallahu fikum. Ada wabah. Maka Islam mengecam tindakan ini. Meskipun ternyata jumlah orangnya banyak. Ya, patokannya bukan jumlah orang tapi pemahaman dan prinsipnya. Yang menyempal banyak Ustaz. Kalau dibikin eh, partai itu besar partainya Ustaz. Eh, partai kaum Bangkang tetap dikatakan syuhud anil jamaah. Tetap dikatakan penyimpangan dari jamaah, dikatakan menyempal dari jamaah, dikecam dalam Islam. Meskipun jumlahnya banyak. Apalagi sedikit. Dan saya ingatkan pada bab seperti ini disebut dengan syudud dan inhiraf dan inhiraf jangan menggunakan bahasa huruba La daripada kitab sebelumnya, kita bahas sebelumnya itu bukan namanya huruba huruba itu mulia. Yang ini sesat, menyimpang. Dibahasakan syudud wal hiraf. di satu yang keenam. Al-amru bi'tizalil firaq perintah untuk meninggalkan semua firqah-firqah. Ini dalam semua keadaan. Rasulullah menjelaskan pada hadis perpecahan umat, umatnya akan terpecah menjadi 73 kelompok, firqah. Beliau mengatakan kulluha finnar ila wahida. Semua di neraka, di neraka kecuali satu. Namanya al-firqul dhallah. Kelompok yang sesat yang menyimpang yang diancam dengan neraka. Itu juga ada perintah untuk meninggalkan semua firqah tadi dalam semua kondisi dan semua keadaan. Yang kedua yang dibahas dalam hadis Hudzaifah tadi. Perintah untuk meninggalkan semua firqah ketika kaum muslimin tidak punya imam, tidak punya pemimpin. Ini mengisyaratkan di akhir zaman nanti tidak ada kepemimpinan. Tidak ada kekhilafahan. Tidak ada kepemimpinan sama sekali. Kosong dari sosok pemimpin bangsa negara. Yang ada kelompok-kelompok, hizib, hizib, firqah, firqah. Bimbingannya adalah ketika itu fa'tazil tilkal firqa kullaha. Rasul mengatakan tinggalkan semua firqah-firqah tadi dan uzlahlah Anda. Uzlah pengasingan diri yang ini di akhir zaman nanti pengasingan diri dengan fisik kita betul-betul kita bawa yang bisa dibawa menjauh dari masyarakat Hmm, bahwa di sana kita ibadah kepada Allah mengamalkan sunnah dengan yang kita mampu dengan kondisi terbatas apa adanya ini perintah bukan sunnah yang tidak mengerjakan perintah ini akan menyimpang akan termakan oleh berbagai macam fitnah kelompok-kelompok tadi masuk dalam arus perpecahan yang menyimpang naudzubillah hanya satu pilihan tinggalkan semua itu pergi jauh selamatkan agama Anda. Nah, ini yang dikatakan tadi ada masa uzlah yang sesungguhnya. Kalau sekarang belum. Nanti di akhir zaman ada masa uzlah yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Yang ketujuh. Asabi'atu al-'addu bi'asu syajarah inda adamil jama'ati wal imam. Menggigit akar pohon ketika tidak ada jamaah muslimin tidak ada penguasa kaum muslimin pada hadis walau anta abba bi asli sajaratin meskipun engkau menggigit akar pohon itu perintah eh, di satu paket dengan riwayatnya tidak ada jamaah nggak ada imam perintahnya apa uzlah tinggalkan semua kelompok tadi dan yang kedua perintah untuk gigit akar pohon apa maknanya? asal Asamina yang kedelapan. Al-muradu bi asli syajarah yang dimaukan dengan akar pohon. Taib. Lafat ah, lafaz ini khanafitina azakumullah dua makna seperti yang saya bukan di awal. Yang pertama adalah kinayatun an mukabadatil masyaqqah. Yang dimaukan adalah sebuah kinayah bahasa bahasa ungkapan tentang perjuangan dia mempertahankan sesuatu yang berat. Jadi tinggalkan semua firqah-firqah tadi. Jangan ikuti satu pun daripada mereka. Uzlahlah kamu, mengasingkan diri. Tempat yang sangat jauh dari fitnah. Di sana kamu beribadah, beramal saleh, tambah sebut sunnah. Meskipun kondisi kamu mengenaskan, memprihatinkan, hanya bisa makan akar pohon, menahan lapar, gigit akar pohon. Meskipun demikian kondisi kamu, tetap kamu demikian keadaan kamu sampai mati, sampai kematian menjemput kamu dan kamu demikian keadaannya. Tetap menjaga agama, istiqomah di agama dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan sekalipun perjuangkanlah sampai kamu mati. Kamu isi komah di atas sunnah, sampai akhir hayat. Ini yang pertama ya. Mana yang kedua ialah au al muradu al luzum menetapi menetapi kebenaran. Ini disebutkan dalam Fathul Bari lil Habib bin Hajar. Jadi kata-kata asal sejarah itu kinayatun anil hak anil sunnah, anil jamaah. Bahasa ungkapan tentang kebenaran tentang sunnah dan tentang jamaah yang dibahas tadi. Dipahami ya? Jadi dalam kondisi yang semacam itu kamu uzlah, tapi dalam kondisi kamu uzlah tadi kamu masih menetapi jamaah kaum muslimin, menetapi bimbingan al-haq, menetapi bimbingan sunnah, masih punya keyakinan, mendengarkan, mentaati penguasa muslim kalau itu muncul kembali. Gitu. Tetap ada konsep ini dan terus kamu demikian sampai kamu mati dan kamu dalam kondisi yang seperti itu. Dua-duanya benar dikarenakan di masa di akhir zaman nanti kondisi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dengan sunnah seperti orang yang menggambar api. Kondisinya sangat berat, penuh perjuangan, penuh pengorbanan barakallahu dan bukan perkara yang mustahil mengalami kondisi yang digambarkan tadi dia tidak ada akustik, nggak ada pangan, nggak ada yang bisa dimakan, kondisi memperhatinkan yang begitu mengenaskan, dan dia mati dalam kondisi mungkin akar pohon, mati dalam kondisi yang demikian. Tetapi prinsipnya tetap di atas sunnah dan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang dikatakan orang yang istiqomah, orang yang meraih husnul khatimah dan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis bahbuhatal jannah barakallahu fikum yang berikutnya lagi at-tasi'at yang kesembilan wujubu ta'atil waliyil muslim wa in 'asa wa fasaqa fi ghairi ma'siyatin wajib mentaati waliul muslim mentaati penguasa yang muslim meskipun dia bermaksiat meskipun dia berbuat kefasikan selama ketaatan kita bukan dalam perkara kemaksiatan. Yang disinggung dalam lafaz yang terakhir dari hanya Hudzaifah bin Yaman. Kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati penguasa kamu. Meskipun harta kamu dirampas, punggung kamu dipukul. Isma wa ati, dengarkan penguasa kamu, taati, patuhi penguasa kamu. Meskipun demikian keadaannya, disebutkan sebelumnya penguasa yang berhati setan undang-undangnya bukan undang-undang Islam meskipun penguasanya zalim, lalim, satis pengis, kejam, bermaksiat, fasik, fajir, zalim, bla bla bla bla bla. Selama dia muslim, wajib kamu mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan. Itu makna luzum kita menetapi jamaah muslimin dan penguasa mereka. Nah, mehon rata-rata ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa itu berbicara tentang penguasa yang tidak ideal. Sosok penguasa yang error, banyak kelemahan, banyak kekurangan, bahkan dikatakan fasik, fajir, zalim, bla bla bla. Ketika itulah diperintahkan kita untuk menunjukkan, mengamalkan prinsip sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW prinsip asma wa ta'ah mendengar dan mentaati dan mematuhi penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf barakallahu fikum bukan ketika penguasanya soleh atau bertakwa atau adil yang ini jelas sepakat manut semuanya pada ikut bisa mentaati penguasanya tapi untuk penguasa yang volume yang fasik ini perlu perjuangan untuk mengamalkan prinsip ini realnya banyak umat Islam yang tidak mengamalkan prinsip ini. Bahkan orang-orang yang katanya paling mentaati penguasa. Ketika diuji dengan errornya penguasa juga sama. Tidak bisa mengamalkan prinsip ini. Yang bisa mengamalkan prinsip ini hanya muslim yang punya komitmen dengan pembimbingan sunnah. Muslim yang punya komitmen dengan para salaf. Sunni salafi yang jujur yang bisa mengamalkan prinsip ini. Dalam kondisi apapun penguasanya tetap dia patuh dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf barakallahu fikum هذا al-ashir yang kesepuluh tahrimul khuruj ala aimatil haram memberontak penguasa penguasa yang zalim yang lalim ini diambil dari pertanyaan Hudzaifah ketika Rasul memberitakan akan ada sosok penguasa berhati iblis berhati setan undang-undangnya bukan sunnah Rasulullah SAW ditanyakan ternyata beliau tidak sedikit pun menganjurkan muslimin memberontak penguasa tadi justru memerintahkan mereka untuk tetap patuh mentaati penguasa tersebut dalam perkara yang ma'ruf dan banyak lagi adilah yang lain dan kesepakatan para ulama tentang haramnya memberontak penguasa yang muslim sehingga tindakan terorisme, radikalisme, anti pemerintah baik dengan lesan atau dengan aksi-aksi fisik tindakan yang diharamkan dalam para ulama diharamkan dalam Islam dalam sunnah itu bukan cara-cara Islam bukan cara-cara sunnah itu cara-cara orang yang menyimpang dari sunnah bahkan cara-cara kaum kufar dalam menyikapi sosok penguasa yang dianggap error Allahul musta'an Islam mengecam tindakan memberontakan Islam mengecam tindakan anti pemerintah Islam mengecam tindakan-tindakan yang mengandung unsur ini semuanya ucapan atau perbuatan barakallahu fikum barakallahu fikum yang berikutnya al hadi asyrah Masalah yang ke-11 ialah tafsirud du'ati ala abwab jahannam. Penjelasan tentang dai-dai di pintu-pintu jahannam dai-dai yang menyuruh umat ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Taib. Dari lafat hadisnya ini mengandung makna umum. <clears throat> Siapa saja yang mengajak orang kepada abu-abu jahanam, pintu-pintu neraka jahanam. Dimasukkan di dalamnya du'atul kufri wa syirik dai-dai kekufuran, dai-dai kesyirikan. Masuk. Juga dimasukkan di situ duat al-bid'ah hirafati dalalat. Dai-dai yang mengajak orang kepada penyimpangan, kesesatan dan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Masuk. Juga dimasukkan di dalamnya duatul fiski wal fujur. Dai-dai yang mengajak orang kepada kefasikan, kefajiran, kemaksiatan, rakam kemungkaran masuk dengan keumuman hadis. Barakalafikum. Yang jelas Rasul menyebutkan dalam hadis ini mereka dari kalangan kaum muslimin. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman semoga meridainya mengatakan sifhum lana. Ya Rasulullah sifati mereka untuk kami supaya kami tahu siapa mereka ini. Beliau mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi, bi alsinatina. Muslimin. Mereka adalah kaum muslimin, bukan kaum kufar. Dai-dai muslim berkedok Islam tetapi mengajak orang masuk ke neraka jahanam. Dimasukkan duat, dai-dai yang mengajak orang kepada kesyirikan, paham-paham kufur, kebidahan, paham-paham yang menyimpang, kefasikan, kefajiran dan berbagai macam kemungkaran dengan tingkatannya masing-masing ini dengan lafat hadisnya yang umum semuanya masuk namun hmm, disebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari lil Hafidh bin Hajar rahimahullah <clears throat> beliau menafsirkan duat ala abi jahannam adalah orang-orang yang menuntut dan yang mencari kekuasaan dan kepemimpinan. Paham ini? Paham? Dai-dai yang mengajak orang untuk meraih kepemimpinan. Meraih kepemimpinan. Itu bahasa dahulu. Mohon maaf kalau saya bahasakan sekarang. Dai-dai yang mengajak orang untuk meraih kekhilafahan meraih daulah kedaulahan beliau menyatakan dari kalangan khawarij dan semisal mereka Barakallahu kaum khawarij yang dikenal suka mengkafirkan penguasa muslim teroris radikalis khawarij Anda harus tahu tujuan mereka sesungguhnya adalah al-hukum untuk menguasai bangsa tadi negara tadi untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa itu. Paham ya? Terkait dengan uh, yang target yang terdekat yang adalah kata mereka ini kata mereka untuk merubah hukum-hukum setan, hukum manusia dirubah dengan hukum-hukum Allah Jalla wa ala dengan hukum Islam. Wa kadzabu. Barakallahu fikum. Semenjak zaman dahulu kala dari mulai awal kemunculannya di era para sahabat, para salaf. Mereka sudah meneriakkan hakimiyah. Ketika mereka mengkafirkan para sahabat yang bermusyawarah pada pada perang Siffin. Musyawarah damai ketika itu. Mereka kelompok yang demonstrasi terang-terangan mengkafirkan mereka semuanya memegang Al-Quran dinaikkan ke atas sambil mengatakan inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah kata-katanya inil hukmu illa lillah gak ada hukum ada hukum Allah ini pertama ingin supaya undang-undang dirubah menjadi hukum Allah prakteknya hakimiyah dari kata-kata hukum mereka menggunakan konsep hakimiyah jangan heran dan penyimpangan kelompok sekarang ini mereka menyebutkan uh, tipe jenis lain dari tauhid namanya tauhid hakimiyah yang antum tahu apa tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma dan sifat ada sunnah mereka harus ada yang lain yang keempat namanya tauhid hakimiyah apa maknanya? La hakima illallah. Enggak ada hakim kecuali Allah. Itu. Bagaimana penerapannya? Ketika ada sebuah penguasa, sebuah bangsa, ternyata hukumnya bukan hukum Allah, kafir, tidak punya tauhid. Itu ujungnya, takfir. Paham ya? Berikutnya lagi, hendak merubah undang-undang negara dengan undang-undang Allah, undang-undang Islam kata mereka. Berikutnya lagi upaya untuk menggapai ke arah situ yaitu merebut kepemimpinan dan kekuasaan yang ada. Itu kenapa ada kata-kata khuruj, pemberontakan penguasa. Antum paham ya, Ikhwan? Paham tuh? Pemberontakan penguasa. Pemberontak, mereka rela menyerang penguasa, perang dengan penguasa. Perang melawan pemerintah. Untuk mengambil alih kekuasaan yang ada Lalu kata mereka dirubah undang-undangnya, undang-undang Islam sehingga tegaklah tauhid hakiminya, berhukum dengan hukum Allah Jalla wa ala. Inilah kata Al-Hafidz rahimahullah du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru umat ke neraka Jahannam ke pintu-pintu Jahannam, Ya dai-dai ini. Rasul menggunakan bahasa keras seperti ini. Al-Hafidh menggunakan bahasa lebih halus. Dai-dai yang mengajak orang untuk merebut kepemimpinan, meraih kepemimpinan. Sudah dunia ya kawan. Di era kita, dikadangkan yang masuk di era kita, dai-dai yang menyeru kaum muslimin, yang mengajak kaum muslimin untuk meraih kekhilafahan, untuk meraih daulah Islamiyah barakallahu fikum duat ala abawi jahannam Rasul mengatakan man ajabahum qazafuhu fiha siapa saja yang mengijabai dakwah mereka ini maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahanam naudzubillah dalam penyimpangan dilemparkan dalam kubangan penyimpangan dan kesesatan paham itu paham kaum khawarij cikal bakalnya kaum khawarij kaum pemberontak penguasa dikecam dalam Islam anda mengijabahi mereka anda akan dimasukkan dalam paham khawarij dan akan dimasukkan dalam ancaman ini ujungnya karena penyimpangan diancam dengan neraka Jahannam. naudzubillahi min dhalik barakallahu fikum hati-hati ya banyak di zaman sekarang ini para dai-dai kekhilafahan para dai-dai daulah Islamiyah, para dai-dai yang meyakini negara ini negara kafir, negara ini negara bukan negara muslim. Sekarang banyak. Hati-hati. Dalam dalam hadis disebut dengan du'atun ala abu jahannam. Ini penafsiran al hafib Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, silakan merujuk ke sana. Ulama yang lain yang pertama yang mereka sebut lebih umum lagi. Mereka masuk dan juga yang lain-lainnya. Duatul kufur, duatul syirik, duatul bidah, duatul bolalah, inhirafat, duatul fiski wal fujur, semuanya masuk di sini. Cuman sekali lagi cuman tafsir Hafid lebih tajam dikarenakan hadit ini satu paket dengan pembahasan luzumu jama'atil muslimin menetapi jamaah muslimin mereka adalah penguasa masyarakatnya larangan berpecah belah dengan jamaatul muslimin satu paket dan satu paket pula dengan munculnya penguasa-penguasa kejam berhati setan dengan undang-undang non-Islam dan Rasul memerintahkan untuk mentaati dan mematuhi penguasa tadi larangan memberontak larangan separatisme apalagi merebut kekuasaan dan merubahnya menjadi khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah barakallahu fikum. Mungkin muncul di benak antum, emang antum anti khilafah? Iya kan? Ini jebakan ya kan? Antum anu ya, anti khilafah ya, antum anti daulah ya. Bukankah dulu ada di zaman para salaf namanya kekhilafahan? Ada khulafa rasyidin, itu ada kekhilafahan. Kalau kayak mereka, enggak. Itu kekhilafahan yang syar'i. Tapi kalau kekhilafahan maksudnya ente ini, enggak. Kita enggak mengakui itu. Itu bukan kekhilafahan. Itu merebut kekuasaan. Itu pemberontakan penguasa. Dan yang kedua adalah negara kita NKRI ini sudah masuk dalam kategori hadis Mau dibilang seratus lah. <laughs> Ini pandangan Islam, pandangan agama. Meskipun mungkin penguasa kita nggak menamakan seperti itu, tapi dalam pandangan fikih Islam dan, dan pandangan ulama Islam, negara kita adalah biladul muslimin. Negara kaum muslimin. Penguasa kita muslim, negara kita negara kaum muslimin, banyak musliminya. Penguasa kita dikatakan sebagai jamaatul muslimin wa imamuhum. Ya ini atau mendambakan daulah Islamiyah, ya ini itu kan nama saja. Ya ini. Bersyukurlah Anda berada di NKRI. Barakallahu Tinggal Anda mengaplikasikan, mengamalkan prinsip Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW terkait dengan bangsa, negara Anda dan penguasa Anda. Barakallahu Dengarkan, taati, patuhi penguasa kalian dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu Mana ya. Ingat ini banyak di zaman sekarang ini dan realnya banyak masyarakat yang senang model dai-dai semacam ini hati-hati kita khawatir ada sebagian antum yang juga senang yang, yang, yang, yang semacam ini hati-hati ya jadi salafi dalam semua keadaan jangan jadi salafi pas ini jadi uh, ini pas yang lainnya lagi lah salafi dalam semua keadaan ini besar fitanya ya Asani yang ke-12 al-uzlatu was-sabru ala tahammuli syiddatiz zaman wasabatu ala sunnati fiha di antara yang dibahas dalam hadis ini ikhwan artinya uzlah mengasingkan diri sabar dalam menghadapi kerasnya zaman dan kokoh di atas sunnah di masa-masa kerasnya zaman ini yang dibahas tadi ikhwan meskipun engkau menggigit akar pohon Eh, hurasonya yang sering tak uh, eh, sampaikan ada dua macam uzlah. Yang pertama uzlah juz'iyah, parsial. Zaman sekarang ini ada ada, ada parsial. Kita meninggalkan syirik, kita meninggalkan kufur, bid'ah, semua kita tinggalkan semua ikhwan. Kita mengamankan bimbingan sunnah, mengilmui sunnah, beribadah dengan baik dan visi kita bersama-sama dengan masyarakat. Nanti di akhir zaman ada uzlah total. Kita pergi menjauh ke tempat yang terpencil, membawa lari agama kita semua fitnah yang ada, mengamankan agama kita, ibadah di sana dengan bimbingan sunnah dan menunjukkan semua yang ada. Dan itu perlu kesabaran. Kondisinya memprihatinkan, mengenaskan, kekurangan, harus sabar, harus sabar Dan tetap istiqomah di atas sunnah dalam kondisi yang demikian. Sabarlah sampai Anda meninggal dan Anda meraih husnul khatimah wal jannah. Barakallahu fikum. Naam ya. Yang ke-13, as-salisa asrah. Dhammu man ja'ala lid-dini aslan khilafal kitabi was sunnah. Celaan kepada orang yang membuat, yang membikin satu konsep untuk agama ini, konsep yang justru bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Wajalahuma far'an lidzalikal asal mubtada. Justru menjadikan Quran dan Sunnah sebagai cabang dari konsep yang bid'ah ini. Adalah la yajuz. Barakallahu fikum. Macam apa ya, kan? Ya macam-macam. Kalau yang disebutkan dalam hadis ini adalah konsep tadi itu. Dai-dai ila jahannam dibahasakan sekarang konsep kekhilafahan, konsep daulah yang bertentangan dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Quran, sunnah dienyahkan yang dikedepankan konsep mereka yang ada ini. Yang terakhir Ar-Rabi Asrah Wujub Radil batil Wajib menolak semua kebatilan Wa kulli ma yukhalif hadan nabawi Wajib menolak segala sesuatu yang berseberangan Dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW Walau qalahu man qalah Meskipun diucapkan oleh siapapun yang mengucapkannya Min rafi awwabi Orang yang mulia atau orang yang rendah pangkatnya Semua yang batil Tolak semua yang menyelisih bimbingan Nabi ditolak. Siapapun yang hmm. mengucapkannya, yang mengutarakannya, yang menyampaikannya, batil selamanya batil. Barakallahu fikum. Yang kita aman, yang, yang kita ambil, yang kita ilmu, yang kita amalkan al-haq dan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Intaha selesai pembahasan ini barakallahu fikum. E, jelas ringkasannya di masa-masa fitnah bil khusus diperintahkan untuk tetap bersama dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, dengan bangsa negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang mungkar, suka dan duka bersama-sama dengan penguasa dan pemerintahan kita dalam perkara yang ma'ruf dan bersinergi dengan mereka juga dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Hati-hati gerakan separatisme, hati-hati gerakan terorisme radikalisme, anti pemerintah. Barakallahu fikum wallahu a'lam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin masa ada ini apa sikap kita kalau ada ustadz muda arogan Insya Allah ya hmm, merasa pintar sok pintar. tidak punya adab tidak punya akhlak wah sangar ya itu bukan namanya ustadz makanya eh, definisi ustadz itu harus diperjelas gitu ya Pak. Tidak asal orang yang bisa ngomong dikatakan ustadz. Harus diketahui di mana belajarnya, sama siapa belajarnya, bagaimana belajarnya, bagaimana keterilmiahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana akhlaknya. Makanya ada Abu talib, ada akhlakul ulama. Tolong yang demikian modelnya tahu diri, perbaiki akhlak Anda, adab Anda dan jangan mencoreng nama baik Ustadz gara-gara tindakan Anda. Anda ini siapa? Ya siapa saja. Yang penting ada yang seperti itu. Itu bukan uh, sifat yang seorang dai, seorang ustadz. <clears throat> Kalau ada ya antum nasihati dengan baik, dengan bagus, tegur, wah kata. Kalau dia ustadz yang baik akan lucu, akan gampang rusuhnya ya, Tapi kalau dia ustadz ustatan, ustadz KW, taman dadi, ya sudah itu bukan ustadz Antum jangan percaya sama dia para Hmm, bagaimana agar terhindar dari fitnah yang sekarang terjadi? Ini diantaranya ya Pak. Luzumul jamaah. Luzumul hak. Yang pertama keikhlasan dalam semua hal. Ini kunci utama ikhwan. Ya, yang kedua al-ilm, pentingnya memiliki ilmu supaya terbimbing mana hak mana yang batil. Yang berikutnya adalah suhbatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang baik yang dikenal dengan sunnahnya. Barakalafikum. Yang berikutnya ya di lingkungan yang baik bersama dengan yang baik-baik. barakalafikum. fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sering saya dapati sebagian masjid pada saat waktu mustajab doa di Jumat sore banyak yang berdoa menghadap kiblat nempel sangat nempel dengan tembok di masjid. Lah ada apa kok nempel-nempel? Jangan-jangan ngikuti yang itu apa namanya? dinding peratapan. Hah? tembok peratapan. Hati-hati loh ya, Itu doanya dianjurkan termasuk waktu mustajab doa itu akhir waktu sore di hari Jumat. Termasuk mm, waktu punya doa. Tapi nggak dengan cara itu juga nempel tembok, nempel. Hati-hati jangan-jangan tercampur dengan tembok peratapan ya, Pak. Tidak harus demikian. Berarti masing-masing doa yang bagus, yang khusyuk dengan tanpa seperti itu kalau kita dicambuk pemerintah akan disiksa sampai mati di mana ke tempat nanti kita di surga atau ke neraka dalam kondisi tetap mendengar mentaati mereka bersama dengan mereka kalau antum di atas sunnah isi koma ala sunnah insya Allah diharapkan surga tempatnya itu bahasa kaum muslimin narju lahul khair kita mengharapkan kebaikan untuknya semoga Allah kasih kebaikan untuk dia sebagai orang yang husnul khatimah tidak boleh mengatakan Anda di neraka, Anda di surga. Adalah ya Itu tidak boleh syahada muayyanah bil jannah. Paham tuh? Kita mengatakan diharapkan kebaikannya. Ketika dia dicambuk pemerintah karena penyimpangannya, paham menyimpangnya, kita katakan nakhafu alal busi. Kita mengkhawatirkan kejelekan pada dirinya, khawatir dia matinya jelek ila akhiri. Tidak boleh mengatakan di neraka. Adalah ya ini disebutkan panjang dalam pembahasan prinsip sunnah oleh para ulama. Barakallahu Jika kita tinggal di negara kafir dengan pemimpin non muslim, apakah jika mereka zalim diperbolehkan untuk memberontak atau bagaimana sikap kita? Sikapnya kalau Anda tidak mampu, tidak ada kebebasan, tidak ada kemudahan, untuk mengerjakan agama Anda, mengilmui agama Anda, maka Anda wajib hijrah. Paham ya? Hijrah ke negara muslimin. Karena Anda di negara kafir. Barakallahu Kalau Anda bisa ah, negara kufur tapi ada sebuah tempat banyak musliminya, Anda bisa ibadah di situ, belajar Islam di situ, aman, silakan. Yang penting aman akidah kamu dan ibadah kamu. Itu ya, kalau dihimpit, diintimidasi, diintimidasi segala macamnya nggak tenang di situ, harus hijrah. Wajib hijrah ke negara kaum muslimin. Terkait yang memberontak mereka itu panjang pembahasannya. Itu syaratnya banyak di kalangan para ulama dalam bab ini dan itu harus dengan fatwanya para ulama barakallahu Ada ke arah situ cuman panjang persyaratannya dan harus dengan fatwa ulama dalam mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ya ya. Jawab ini? Apa hukumnya menjadi penguasa? Nah, secara realnya yang namanya sebuah bangsa ya ada penguasanya, ada rakyatnya kan gitu. Nah, terkait dalam pandangan agama, kita bicara pandangan agama ya, kawan. Terkait dengan masalah kepemimpinan itu tidak diminta, tidak dicari. Kita dilarang di, eh, dilarang dan diperbolehkan untuk meminta jabatan kepemimpinan atau mencarinya. Terus bagaimana? Kita diminta sebagai pejabat atau penguasa dikarenakan kita dianggap punya skill dan kemampuannya. Itu namanya panggilan negara. Telepon. Prof, sini Prof. Anda kemari. Ada apa Pak? Anda akan dilantik sebagai menteri apa begitu. Diminta. Ya sudah, kalau Anda punya kemampuan atau skillnya, Anda bismillah. Anda tawakal, kerjakan tugas negara dengan baik. Jangan mengatakan, "Hei, nggak boleh jadi penguasa." Hei. gitu. Nah, caranya begini ya, boleh-boleh aja. Itu kalau Anda harus bla bla bla tadi itu mengucap menilai akhiri, itu nggak diajukan dalam Islam. Itu kenapa dalam Islam, mohon maaf, pandangan Islam. Pemimpin itu dipilih oleh penguasa sebelumnya istikhlaf dan orang yang layak untuk itu atau diserahkan kepada forum ahlul hali wal aqd orang terbatas para alim ulama tokoh masyarakat kaum cendekia yang mengerti betul terkait dengan e, kondisi bangsa kondisi keumatan dipilih orang-orang yang layak memahami bahasa ini betul-betul orangnya nggak sembarangan tunjuk fulan sebagai penguasa sehingga penunjukan. Gitu ya, murah meriah. Tapi betul-betul bermartabat dikarenakan orang-orang yang berkompeten yang membicarakannya. Kaji semuanya. Ini kan itu. Anda diminta sebagai penguasa. Kok kamu yang dipanggil dan mengantuk punya kemampuan, punya skill. Ya bismillah. Atau pimpin negara itu dengan ilmumu, dengan awamu, dengan kemampuan kamu yang adil yang bagus. Itu panggilan negara kamu, kamu berangkat. Paham ya? Tapi kalau meminta, mencari eh, dan yang lain-lainnya itu Gitu ya. Kalau para salaf terdahulu terus terang saja mereka lari dari jabatan. Mereka takut dengan efek negatifnya. Eh, iming-iming uh, dunia. kitna dunia ini mengerikan ya. Biasa pegang uang sepuluh ribu, sudah dua juta, tahu-tahu di depan matanya miliaran triliunan hmm, ini kadang langsung gelap mata hati-hati hmm, ya dia alim masya Allah soleh nama juga alim soleh kadang imannya remuk redam dengan iming-iming sebanyak itu mereka khawatir dengan itu ya Pak juga khawatir tentang syuhrah popularitas dan ketenaran para salaf tidak mau dengan seperti itu maka lebih senang uh, jadi masyarakat biasa tapi andilnya dalam bab yang lain luar biasa. Dalam ilmunya, dakwahnya, segala macamnya luar biasa. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nggih. Kok misale antum dipanggil, Mas, jenengan nggih jadi camat di desa di ya, di kecamatan mana gitu loh. Terus bi, antum punya skillnya, punya kemampuannya. Ya apa? Jadi camat.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 Barakallahu fikum.